بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah masih berkaitan dengan pembahasan niat betapa niat seseorang dalam hati akan dapat mempengaruhi hasil dari amal seseorang baik berupa pahala maupun dosa yang ditimbulkan oleh niat seseorang apabila niat tersebut ternyata memiliki beberapa pendukung untuk melakukan sebuah keburukan. Kita sampai pada hadis yang ke-11. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kunyahnya adalah Abul Abbas عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah firmankan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innallaha kataba alhasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua kebaikan dan semua keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci tentang apa yang disebutkan dengan al-hasanat was Apa itu kebaikan-kebaikan dan apa keburukan dan bagaimana keadaannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa taala 'indahu hasanatan Barang siapa yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah kebaikan akan tetapi dia belum sempat untuk mengerjakan maka Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pahala baginya satu kebaikan yang sempurna wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'ashra hasanatin ila sab'imi'ati dha'fin ila ad'afin katsira akan tetapi ketika ada seseorang yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah kebaikan lalu dia berhasil untuk mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahalanya sepuluh kali lipat kebaikan dari apa yang dia kerjakan bahkan bisa lebih dari itu sampai tujuh ratus kali lipat atau berlipat-lipat lebih dari itu wa in hamma bisayyi'atin akan tetapi barang siapa yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah keburukan kemudian falam ya'malha lalu dia belum sempat mengerjakannya katabah Allah taala indahu hasanatan kamilah Allah subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia kebaikan yang sempurna ketika dia memiliki niat untuk mengerjakan amal keburukan lalu dia urungkan niatnya wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allah sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih akan tetapi apabila dia memiliki niat untuk mengerjakan keburukan lalu dia berhasil mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan menuliskan untuknya dosa satu keburukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan hadis ini muttafaqun alaih disepakati kesahihannya dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nasab beliau adalah nasab yang bergabung dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Qilab Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah beliau adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an seorang sahabat yang merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga nasab beliau merupakan nasab yang mulia beliau termasuk sahabat Nabi yang junior di kala itu karena beliau dilahirkan ketika dakwah pertama kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimulai 10 tahun ketika kaum musyrikin Quraisy Makkah mengepung Bani Hashim karena dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah pengepungan dari kepanikan dan kesulitan itulah Abdullah bin Abbas dilahirkan. Lalu beliau turut hijrah di kemudian hari ke kota Madinah. Beliau belajar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersemangat dalam belajar menimba ilmu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pun sahabat Ibnu Abbas waktu itu masih berusia 13 tahun. Akan tetapi beberapa keistimewaan beliau membuat beliau mudah untuk memahami agama ini sampai beliau menjadi rujukan dan referensi kaum muslimin di kala itu. Beliau pernah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa beliau, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas Al-Qur'anul Karim dalam riwayat Sahih Bukhari. Dalam riwayat lainnya, Abdullah bin Abbas juga didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau paham terhadap agama ini. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas terhadap agama ini. Dan ini merupakan sebuah tanda keistimewaan seseorang. Tanda Allah Azza wa Jal menghendaki kebaikan seseorang dengan dipahamkan agamanya. Wa mayyiridillahu bihi khairan yufaqihu fid din orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dipahamkan agamanya. Dan Ibnu Abbas didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa paham terhadap agama ini. Sehingga beliau dikenal dengan habrul ummah, tintanya umat ini. Karena dalamnya pemahaman beliau termasuk ketajaman dalam mengetahui tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an. Sehingga Eh, beberapa sahabat memuliakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sekalipun beliau adalah sahabat yang junior pada saat itu. Sampai sebagian sahabat sempat merasakan iri ketika Abdullah bin Abbas yang masih kecil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada saat itu sudah menjadi khalifah senantiasa mendampingkan Abdullah bin Abbas di majlis para sahabat senior sampai sebagian mereka mengatakan seolah-olah mereka tidak terima lima tudkhilu hadha fi majalisina walana abna'un mithluhu kenapa engkau hanya mengajak Abdullah bin Abbas untuk duduk bersama kita sementara kita juga punya anak-anak seumur dia maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan innahu kama qad alimtum dia adalah orang yang kalian kenal akan tetapi satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menunjukkan betapa pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah pemahaman yang sangat jarang dipahami oleh orang-orang semua di kalangan sahabat sekalipun. Satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sengaja menguji para sahabat dengan tafsir sebuah ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabatnya, "Apa yang kalian pahami dari firman Allah ini. Maka mereka mengatakan, "Inna umirna an nahmadallah wa nastaghfiruhu iz nusirna wa futiha alaina." Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak memujinya dan beristighfar karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemenangan dan juga pertolongan. Akan tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Wa anta madza tafhamu minha?" Apa yang kamu pahami terhadap ayat ini? maka Abdullah bin Abbas mengatakan ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini memberikan pesan telah datangnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata Umar bin Khattab mengatakan wa ana ma kuntu afhamu illa ma taqul dan aku pun demikian aku tidak memahami dan mengetahui tafsir dari surat ini kecuali apa yang engkau katakan ayat ini berkaitan dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ajal Rasul sallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Ini menunjukkan keistimewaan beliau yang sampai akhirnya dijuluki dengan Habrul Ummah atau tintanya umat ini. Dan beliau adalah sahabat yang sangat dalam dalam mengetahui tafsir Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ni'ma turjumanil Qur'ani Abdullah bin Abbas." Sebaik-baik ahli tafsir yang ada pada umat ini adalah sahabat Abdullah ibn Abbas bukan hanya tafsir saja bahkan dalam ilmu yang lain beliau merupakan orang yang terdepan dalam memahaminya sehingga salah seorang tabi'nya bernama Masruq ibn al Ajda' mengatakan kuntu idha ra'aitu ibn Abbas qultu ajmalan nas kalau aku melihat Abdullah bin Abbas aku memandangnya sebagai orang yang paling tampan wa idha takallama Qultu afsahan nas akan tetapi apabila aku mendengarkan beliau sudah mulai berbicara aku merasa bahwa beliau adalah orang yang paling fasih wa idza tahaddatha qultu a'laman nas apabila beliau sudah mulai mengajarkan sudah mulai menyampaikan ilmu maka aku katakan beliau adalah orang yang paling banyak ilmunya demikian merupakan salah satu figur keteladanan seorang sahabat Nabi yang juga merupakan keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man abta'a bihi amalhu lam yusri' bihi nasabuhu orang yang memiliki amal yang sangat rendah tidak akan bisa hanya sekedar mengandalkan nasabnya ini dibuktikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau bukan hanya seorang ahlul bait akan tetapi beliau adalah orang yang bersemangat dalam mempelajari ilmu agama ini dan beliau adalah orang yang berhati-hati dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani beliau karena kepandaian dan ketakwaan yang beliau miliki bukan hanya karena nasab maupun kemuliaan yang disebabkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan agama ini dengan benar dan kita dimudahkan untuk menerima petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين